Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Al-Dari radhiyallahu taala anhu beliau menyebutkan ad-dinun nasiha dan beliau mengulangnya sebanyak tiga kali. Yani beliau mengucapkan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha. Agama ini ialah nasihat Agama ini adalah nasihat, agama ini adalah nasihat. Yakni bahwa agama Islam keseluruhannya adalah merupakan nasihat. Maka saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan hal ini sebanyak tiga kali, yang mana hal tersebut menunjukkan pentingnya sehingga beliau mengulang kalimat yang sama sebanyak tiga kali. Sehingga para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini kita bisa mengambil contoh betapa para sahabat itu sangat bersemangat untuk bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menimba ilmu dari Nabi Alaihissalam, sehingga apa yang diterangkan oleh Nabi Alaihissalam itu sampai kepada kita hingga hari ini. Nabi SAW menyampaikan bahwa agama adalah nasihat, Lantas para sahabat bertanya, "Kulna liman?" Kami bertanya, nasihat untuk siapa wahai Rasul? Dan mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang berjasa besar. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat berjasa tentang sampainya wahai Allah Subhanahu wa taala baik Al-Qur'anul Karim ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ke orang-orang setelah para sahabat. Yang mungkin bila digantikan dengan orang-orang pada masa sekarang, niscaya akan berbeda hasilnya dari sisi semangat, kesungguhan untuk menghafal hadis, kesungguhan untuk menyampaikan ilmu kepada umat sangat jauh dan tidak bisa untuk dibandingkan. Sehingga pantas jika mereka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki kedudukan dan keutamaan dalam agama ini. Bagaimana kita tahu bahwa para sahabat punya keutamaan, punya fadilah dibandingkan orang-orang setelah mereka, setelah para sahabat. Para ulama kita, para ulama Islam telah menulis fadail atau keutamaan-keutamaan para sahabat. Dan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim telah menyebut mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum dengan sebutan yang baik memuji mereka. Allah Subhanahu wa taala menjadi saksi kebenaran Islam dan iman mereka. Kita ambil contoh dalam Al-Quran Al-Karim. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang siapa yang dimaksud dengan al-mu'minun. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masirah Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat ini wa may yushaqiqir rasul Barang siapa yang menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah jelas petunjuk bagi mereka wa yattabi sabilil mu'minin dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin. Siapa yang dimaksud dengan jalannya kaum mukminin tidak lain adalah mereka para sahabat. Radhiyallahu taala anhum. Bila ada hanya satu ayat ini saja yang menyebutkan keutamaan para sahabat. Itu pun sangat cukup untuk menjelaskan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang utama. Namun tidak hanya di satu ayat ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut dan memuji mereka para sahabat. Allah sebutkan diantaranya di ayat yang lain. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Sungguh Allah telah ridha kepada orang-orang beriman tatkala mereka membaiatmu di bawah pohon. Dalam peristiwa baiatul ridwan. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Allah memuji al-muhajirin wal ansar Apa yang kita ambil ikhwan fiddin saudaraku kaum muslimin rahimani wa rahmatullah ialah bahwa kita perlu mengenal generasi utama ini agar kita tahu bahwasanya mereka itu adalah sumber-sumber ilmu. Mereka adalah rujukan-rujukan. Tatkala kita ingin mengetahui lebih dalam tentang agama Islam. Melalui riwayat mereka para sahabat Ridwanullah alaihim majma'in kita mendapatkan pengajaran yang sangat banyak melalui tangan-tangan mereka pula lah Allah Subhanahu wa taala sampaikan Al-Qur'an Al-Karim hingga kita di hari ini. Para sahabat bertanya, agama ini nasihat untuk siapa wahai Nabi, wahai Rasul? Maka Rasulullah SAW menjawab, Lillah wali kitabih wali rasulihi wali aimatil muslimina wa aimatihim. Agama ini adalah nasihat Nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk kitabnya, untuk rasulnya, dan untuk para pemimpin kaum muslimin, dan untuk keumuman mereka. Saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pembahasan yang lalu kita telah membaca keterangan dari penulis tentang apa makna agama ini adalah nasihat terhadap Allah. Ya ini bahwa secara ringkas beliau sebutkan makna agama ini adalah nasihat terhadap Allah ialah bahwa bahwasanya Islam berisi ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Alkitab, yang Allah turunkan dan juga dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Agama ini mengajarkan untuk mentauhidkan Allah, memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Ini makna nasihat atau bahwa Islam adalah nasihat terhadap Allah. Artinya pemurnian akidah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga memurnikan ibadah yang kita kerjakan hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, Islam ini merupakan nasihat terhadap kita Allah. Apa maknanya? Ialah bahwa Islam berisi tentang keimanan terhadap Al-Qur'anul Karim. Beriman bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Al-Qur'an adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita muliakan, kita agungkan. Kemudian Agama ini merupakan nasihat terhadap kitabullah. Bermakna pula bahwa dalam Islam terdapat perintah untuk membaca Al-Qur'anul Karim haqqa tilawatih. Untuk membaca Al-Qur'an dengan tilawah dengan bacaan yang sebenar-benarnya. Wa tahsinuha dan juga membaguskan Bacaan Al-Quran Karim. Rasulullah SAW sebutkan dalam sebuah hadis, "Laisa minna man lam yatabanna bil Quran." Bukalah dari golongan kami siapa yang tidak membaca Al-Quran dengan tahsin, dengan membaguskan bacaan. Termasuk di antara sunnah. Ketika seorang baca Al-Quran, dia memperbagus bacaan. Yang berikutnya adalah seorang khusyuk ketika membaca Al-Quran. Dia baca dengan tenang. Dia baca dengan menaikkan hak setiap huruf pada saat membacanya hak setiap huruf itu adalah terkait dengan makhraj bagaimana huruf tersebut keluar dan sifat-sifat huruf tadi. Bentuk nasihat terhadap Al-Quran pula adalah dengan membela Al-Quranul Karim. Ketika ada orang-orang hendak merubah atau malingkan makna dari ayat Al-Quran dari makna yang benar dia palingkan kepada makna yang salah dan dirubah oleh orang-orang melampaui batas berkenan tentang ayat Al-Quran atau dirubah-rubah oleh orang-orang yang menghindari kebatilan maka seorang muslim punya kewajiban seperti ini untuk membela membersihkan al quran al Karim dari segala bentuk perubahan dan penyimpangan. Dari segala bentuk upaya orang-orang yang hendak menyalahartikan Al-Qur'an dibawa kepada pemahaman mereka dan hawa nafsu mereka. Al-Qur'an menyatakan haram kemudian ditakwilkan atau ditafsirkan oleh mereka bahwa hukumnya adalah halal. Berikutnya bentuk nasihat terhadap Al-Quran pula adalah dengan kita membenarkan, mempercayai kandungan Al-Quranul Karim dan kita mengikut kepada hukum-hukum yang berada terkandung dalam Al-Quran. Memahami ilmu-ilmu yang ada di dalamnya. Hukum-hukumnya. Permisalan-permisalan yang Allah letakkan dalam Al-Quran mencari Dalam Al-Quran Allah SWT banyak membuat permisalan. Maka kita berupaya untuk memahami dari keterangan ahli tafsir, wa hududihi dan juga memahami batasan-batasan dari hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Kemudian mengambil ibrah mengambil pelajaran dari nasihat-nasihat yang ada dalam Al-Qur'anul Karim. Wa tafakkur fi anjabi fi anjaibihi dan merenungi terkait dengan keajaiban-keajaiban Al-Quran. Dan benar, Al-Quran itu memiliki sekian banyak keajaiban. Yang mana ketika seorang membaca dalam Al-Quran Al-Karim, dia menjumpai sekian banyak hal yang akalnya belum sampai Ternyata ketika dibuktikan pada kenyataannya, dia menyaksikan bahwa Al-Quran menyampaikan sesuatu yang hak. Kita baca dalam Al-Quran Karim tentang dua lautan yang bertemu, tetapi tidak saling bercampur satu sama lain. Akal kita tidak sampai. Namun terbukti dalam alam ini bahwasanya apa yang disebutkan dalam Al-Quran Al Karim terjadi. Dan sekian banyak keajaiban yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim kita saksikan satu demi satu. Maka kita merenungi dan memikirkan bahwa dengan sekian banyak kebenaran Al-Quran Al-Karim kita semakin yakin bahwa itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya pula termasuk nasihat kepada kita Allah adalah mengamalkan hukum-hukum atau ayat-ayat yang muhkam di dalamnya dan kita berserah diri dengan beriman terhadap ayat-ayat yang mutasyabih yang kita belum mengetahui maknanya. Kemudian al-bahas, yakni meneliti mana di antara ayat Al-Qur'anul Karim yang menjadi nasikh dan yang menjadi mansuh. Nasikh dan mansuh adalah sebuah istilah terkait adanya sebuah hukum atau sebuah ayat yang kemudian dihapus hukumnya dengan ayat yang diturunkan pada masa yang setelahnya. Maka hal tersebut pula merupakan ilmu. Agar kita tahu mana yang hukum yang tetap berlaku dan mana yang hukum yang sudah dihapuskan. Bila kita ingin mempelajari ini, maka di sana bidang tafsir Al-Quran atau bidang al Quran untuk kita memperluas pembahasan tentang nasih dan mansuh. Berikutnya adalah menyebarkan ilmu tentang al quran al Karim dan mengajak manusia untuk mempelajarinya. Ini bentuk nasihat, bentuk pemurnian seseorang terhadap kitab Allah dia beriman dengan kandungannya, kemudian dia membacanya dan mengamalkan hukum-hukumnya. Yang ketiga kata Rasulullah SAW bahwa Islam ini adalah nasihat untuk Rasulnya, yaitu untuk Rasulullah SAW. Apa maknanya? bahwa Islam ini adalah nasihat untuk Rasulullah SAW ialah bahwa Islam ini atau agama ini berisi perintah untuk membenarkan risalah ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW. beriman dengan semua yang beliau bawa dari wahyu Allah Subhanahu Wa Taala menaati beliau ya dalam perintah-perintahnya dan menjauhi apa yang beliau larang. Maka setiap muslim punya kewajiban seperti ini. Rasulullah SAW melarang dari sebuah perkara maka kita jauhi. Rasulullah melarang dari kemaksiatan, dari kebid'ahan, kita tinggalkan. Kemudian menolong Rasulullah SAW hayyan wa mayyitan kalau beliau masih hidup seperti para sahabat yang membela Nabi SAW dan juga sepeninggal Rasulullah SAW setelah beliau wafat kita membela kehormatan beliau kita membela sunnah beliau, jalan beliau. Wa mu'adatu man adah. Kemudian memusuhi siapa saja yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaliknya, kita berkewajiban untuk mencintai, bersikap wala kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengagungkan hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian pernah kita bahas pada hadis yang awal-awal dahulu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki hak memuliakan beliau menghidupkan jalan dan sunnah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya adalah menyebarkan ajaran dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengajak kepada tauhid, bagaimana beliau mengajak untuk bersatu di atas al-haq bersatu di atas Islam dan juga bentuk hak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pula adalah menolak dan menghilangkan segala bentuk tuduhan terkait dengan dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. kita menyebarkan ilmu-ilmunya dan juga kita bertafakuh, kita mempelajari tentang makna-makna dari sunnah Rasulullah SAW mengkaji sunnah mempelajari ilmu terkait dengan hadis Nabi SAW ini bentuk menghidupkan Terlebih di masa kita sekarang yang kita saksikan bagaimana Islam telah ditambah-tambah dengan sekian banyak amal yang dahulu Nabi dan para sahabat tidak mengamalkan Kita juga mengajak manusia untuk mempelajari sunnah Rasulullah SAW dan juga memuliakannya. dan beradab ketika membaca hadis Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menahan diri dari membicarakan dengan kejelekan, membicarakan dengan tidak menghormati sunnah Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya pula termasuk di antara nasihat adalah kita mencontoh, meneladani akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengikuti adab teladan dari beliau. Kita mencintai ahlul bait Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat beliau, dan kemudian pula menjauh atau menjauhi orang-orang yang membuat-buat mengarang mengklaim ada sebuah ajaran padahal itu bukan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau ketika ada orang yang hendak menjatuhkan kehormatan para sahabat radhiyallahu anhu maka kita membela mereka, para sahabat. Ini merupakan bentuk nasihat, bentuk kewajiban kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa amman nasihat. Li'aimatil muslimin adapun bentuk nasihatnya Islam kepada para pemimpin kaum muslimin telah disebutkan pada penjelasan hadis yang terdahulu yang dimaksud hadis yang ke-11. Kita sekarang pada hadis yang ke-13. Pada hadis yang ke-11 dahulu telah disebutkan tentang al-munasahah li aimmatil muslimin di antaranya adalah dengan ta'awun amar ma'ruf nahi munkar bersama mereka penguasa memberikan nasihat kepada mereka dengan cara yang hak, dengan cara yang benar. Yang terakhir yang kelima kata beliau, agama ini adalah merupakan nasihat untuk kaum muslimin secara umum bermakna bahwa Islam ini adalah bimbingan arahan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Islam ini merupakan bimbingan, merupakan jalan yang lurus yang hendaknya ditempuh oleh setiap kaum muslimin dan wajib mereka menjadikan Islam sebagai pegangan mereka baik dalam urusan akhirat dan juga urusan dunia. wa kafil Yang berikutnya bahwa Islam ini berisi tentang menahan dari mengganggu sesama kaum muslimin. Kaful adza artinya menahan gangguan. Tidak boleh mengganggu sesama muslim dengan ucapan, dengan perbuatan, ini pun dilarang dua-duanya. Lantas yang berikutnya kata beliau, "Fayu Kita mengajarkan kepada kaum muslimin perkara-perkara yang mereka belum mengetahui. Dari urusan agama yang tentunya hukum-hukum dalam Islam itu amat sangat luas. Pembahasannya dan rinciannya sangat banyak. Kemudian membantu mereka kaum muslimin dengan ucapan dan perbuatan. Ini pun bentuk nasihat untuk mereka. Amar ma'ruf dan nahi mungkar dengan lemah lembut, dengan ikhlas. Kemudian menutup awatihim, menutup aib dan kekurangan sesama kaum muslimin. Ini juga diperintahkan dalam Islam. Wasaddi khalatihim wa daf'il madari Kemudian menutup celah-celah mereka. Kekurangan-kekurangan ketergelinciran-ketergelinciran yang ada dari kaum muslimin ditutup. Dan juga mencegah hal-hal yang bisa mudaratkan, membahayakan. Maka Islam memerintahkan untuk dicegah. Wajal bil manafi' lahum. Kemudian berupaya untuk menyampaikan manfaat-manfaat memberikan manfaat untuk mereka bahwa jika ada sebuah kebaikan, ada sebuah manfaat, ada sebuah ilmu, maka hendaknya kita sampaikan kepada kaum muslim yang bisa memperbaiki agama mereka, ibadah mereka, akidah mereka kita sampaikan. Ini merupakan di antara bentuk nasihat kepada kaum muslimin. Yang berikutnya adalah asyafaqah. Bersikap atau ber kasih sayang kepada kaum muslimin, memuliakan yang tua, menyayangi yang muda, yang kecil, kemudian menyampaikan mau'idhah dengan tahawul. Tahawul itu bermakna yakni membuat jeda antara satu nasihat dengan nasihat yang berikutnya. wa tarki ghasyihim dan tidak menipu kaum muslimin. Islam datang dengan larangan menipu sama kaum muslim tidak boleh. Juga berbuat hasad, berbuat iri kepada mereka. Wa yuhibba ma yuhibbu li nafsihi. Bahkan sebaliknya kita diminta untuk mencintai kebaikan yang kita senang untuk itu ada pada diri kita. Kita pun senang hal tersebut ada pada saudara kita kaum muslimin. Kita senang untuk menuntut ilmu. Kita untuk senang untuk beribadah di masjid. Maka <clears throat> nah, kita senang pula saudara kita mengerjakan hal yang sama. Wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi dan dia tidak senang kejelekan-kejelekan yang sekiranya menimpa dirinya, maka dia tidak suka hal itu menimpa saudara yang kaum muslimin. Kemudian di antara perintah Islam pula adalah menjaga harta mereka, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan mengajak mereka untuk berakhlak dengan segala apa yang disebutkan dari nasihat-nasihat dan mengajak mereka memberi semangat mereka untuk memiliki himmah, memiliki tekad dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bentuk nasihatnya Islam kepada kaum muslimin secara umum terkait dengan hak-hak mereka amar ma'ruf nahi mungkar wajib untuk ditegakkan sehingga di antara faedah yang bisa kita ambil dari pembahasan hadis ini yang pertama bahwa saya nasihat terkadang disebut pula sebagai din, ya, disebut sebagai agama dan dikatakan sebagai Islam. Karena Islam itu adalah semuanya nasihat. Agama ini semuanya atau keseluruhannya adalah nasihat. Terkait dengan Allah, terkait dengan kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan juga untuk keumuman umat Islam. Yang kedua, bahwa agama ini memerintahkan atas sebuah perbuatan atau aturan Islam ini menyangkut tentang perbuatan umat Islam sebagaimana menyangkut terkait dengan ucapan-ucapan mereka. Artinya Islam ini mengatur perbuatan sekaligus ucapan. Baik itu yang diamalkan oleh anggota tubuh diatur dalam Islam ibadahnya, akhlaknya. Begitu pula ucapan memiliki aturan di dalam agama kita. Yang ketiga, dengan demikian bahwa la dina liman la yansahulillah Tidak teranggap mengamalkan agama Seseorang yang tidak menunaikan nasihat terhadap Allah, terhadap kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan keumuman umat Islam. Dikarenakan apa? Isi dari Islam ini menyangkut lima hal ini. Wa man ghasyahum fi syai'in min dzalika falaysa minhum. Dan barang siapa yang menipu kaum muslimin dalam sebuah perkara, di antara nasihat-nasihat tersebut, maka dia bukan dari golongan kaum muslimin. Yang terakhir adalah wajibnya memberikan nasihat pada setiap apa yang disebut kalau Nabi Alaihi Wasallam di atas dari macam-macam nasihat dan untuk setiap kaum muslimin punya kewajiban untuk saling menasehati sesuai dengan kemampuan, ilmu dan kedudukannya di tengah masyarakat. Maka insya Allah dengan seorang memahami dan mengamalkan bahwa ad-dinun yang akan tercapai kemaslahatan untuk dunia dan akhirat mereka wal ilmu indallah.